Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma nah, ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Disimak baik-baik yang punya kitabnya ya. Yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan afabahullah. Halaman yang ke 175 cetakan yang anda pegang ini. Seputar apa? Seputar penjelasan akhir daripada wajibnya beriman terhadap perkara ghaib Wajibnya beriman terhadap perkara ghaib. Yang terakhir kita bahas kemarin seputar apa? Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kubro keluarnya dabah binatang melata dari bumi. Kemudian terbitnya matahari dari arah mana? Barat. Sekarang kata beliau bagian atas matahari itu qala al-imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah wa asbahu dzalik mimma sahabihin naql. Kata beliau dan yang semisal dengan perkara tersebut dari apa-apa yang telah sahih penukilannya. Jadi enggak harus semuanya yang disebutkan itu tuh hanya diantaranya. Paham ya? Intinya semua dalil, semua dalil dari Al-Qur'an atau sunnah yang menunjukkan tentang perkara-perkara yang akan datang dari kiamat Paham ya? Itu semuanya kalau sahih dari as-sunnah, dari penukilannya wajib kita mengimaninya. Mafhum? Walaupun kita tidak menyaksikan, itu penting sekali. Seputar apa sih kemarin yang diantara sebutkan dan akan kita baca nanti seputar kenikmatan dan juga ada kuburan. Kita tidak kan menyaksikan, kita tidak menyaksikan karena ada kelompok dari kalangan al-falasifah, kelompok filsafat barakallahu pemikirannya pemikiran Nah, ahlu kalam atau orang-orang ahlu kalam, pemikirannya pemikiran filsafat, eh, itu mengatakan bahwasanya nggak mungkin ada ada kubur, nggak mungkin ada nikmat kubur. Buktinya kita nggak nyaksikan. Nah, itu udah kita bantah kemarin kan. Apa bantahnya kemarin? Ketika kita tidak menyaksikan bukan berarti nggak ada. Dan sesuatu yang ada tidak tidak mengharuskan kita menyaksikan. Dan sesuatu yang tidak kita saksikan itu tidak mengharuskan apa? Tidak ada. Bisa jadi ada tapi nggak nyaksikan gitu loh. Paham ya? Itu kemarin kita bahas. Kita lihat lagi nanti biar ketemu lagi. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tabahullah. Disimak baik-baik syarah bagian bawah itu. Wa asbahu hadil akhbar halaman 175. Wa asbahu hadil akhbar dan yang semisal khabar-khabar ini allati dzakarahal musannifu yang disebutkan oleh musannif namadija cuplikan-cuplikan nama dan cuplikan. Cuplikan-cuplikan min asratis sa'ah yang berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat mimma sahabin nakal. Di antaranya apa? Di antaranya adalah apa-apa yang telah sahih penukilannya seputar apa? Adat kuburan dan nikmat kuburan. Ada enggak? Ada. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya hadisnya, hadisnya Abdullah Ibn Abbas muttafaqun alaih. Waktu itu beliau Rasulullah alaihi wasallam lewat di area makam, di kuburan. Mendengar ada dua orang sedang diadab. Paham ya? Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Innahum la yu'adzaban." Sesungguhnya kedua-duanya sedang di diadab. Wa may yu'adzabani illa fi Dan tidaklah kedua-duanya diadab kecuali dalam perkara yang besar. Kecuali perkaranya itu karena besar perkaranya. Eh, kemudian disebutkan ada pun salah satunya karena yang bin namimah wal akhar kana laisa terminal min Yang satunya dulunya di dunia dia apa? Namam, suka mengadu domba. Paham ya? Yang satunya tidak pernah bersuci ketika buang air kecil. Enggak pernah bersuci dia. Nah, berarti apa? Sangat jelas sekali ada adab kuburan. Rasulullah diperdengarkan lewat ternyata apa barakallahu fiik nam e, eh, si mayat yang dalam kuburan tersebut sedang apa? Sedang diadab, merasakan kesakitan. Akhirnya beliau mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi dua, ditancapkan di masing-masing kuburan tersebut. Seraya beliau mengatakan, semoga mereka diringankan adabnya selama belum kering. Namanya belum kering, nah pelepah kurma tadi itu. Ini menunjukkan bahwasanya adab neraka, siksaan neraka, eh, siksaan apa? Adab kubur itu ada dan benar. Mahfum? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ikhwan fid din azza wa jalla barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Ada syaratun la minhu ini syarat yang harus. Maksudnya bagaimana? Syarat penukilan itu sahih itu harus. Kalau enggak sahih jangan diimani. Seperti apa kemarin? Nama-nama Ya'jud Ma'jud. Bentuk-bentuk Ya'jud Ma'jud itu enggak boleh kita imani karena enggak ada penukilan yang sahih. Kemudian letak-letak tempatnya di mana keluarnya Ya'jud Ma'jud, kemudian dabah binatang melatanya kayak apa, bentuknya kayak apa, di mana keluarnya, itu juga semuanya enggak ada yang sahih yang jelas akan keluar saudara. Di mana Allah alam. Benteng Dulkornain ya, benteng yang dibikin oleh Dzulkarnain, letaknya di mana? Di suatu pulau namanya ini nih, ya, itu penamaan juga karena sahih. Paham ya? Nah, harus sahih syaratnya. Hadil umur al-ghaibiyah la tusbat illa bidalil sahih masyaallah. Kata beliau, perhatikan ini. Ini adalah perkara-perkara ghaib yang tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang sahih. Ini perkara ghaib yang tidak boleh tetapkan kecuali dengan dalil yang sahih. Nah, amat dalil dhaif, adapun dalil yang lemah, wa dalil alladhi la yablugh darajat as-sihah atau dalil yang tidak sampai tingkatan sahih, fahada la yu'tamad alaih. Makanya seperti ini tidak boleh dijadikan sandaran fi aqidatul muslim. Tidak boleh dijadikan sandaran untuk akidahnya seorang muslim. Upayakan akidah seorang muslim, akidah salafiyah, akidah sunniyah salafiyah diambil dari apa? Dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Wa inna ma yu'tamadu 'ala al-adillati sahihah. Akan tetapi akidah seorang muslim hendaknya disandarkan kepada dalil yang sahih. Wa sawa'un kanat mutawatiratan aw ahadan. Penting ini. Baik dalilnya mutawatir maupun ahad inilah yang para ulama telah apa? memberikan kritikan seputar pembagian mutawatir ahad ini pembagian belakangan munculnya. Amlum. Kenapa demikian? Karena ada kelompok-kelompok sesat yang mereka tidak menerima khobar ahad. Jadi mereka kalau menerima khobar hadis harus mutawatir. Kalau nggak mutawatir kami nggak nerima katanya. Nahnu la naqbal ahadan. Kita tidak menerima hadis ahad. Khobar ahad nggak nerima. Wa inna manakbal akan tapi kita menerima al mutawatir. Al mutawatir katanya. Yang kita terima hanya yang mutawatirat, yang mutawatir mutawatir mutawatir saja. Di antaranya siapa di antaranya kemarin yang kita lewati? Ya dinukilkan para ulama di antaranya apa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir apa yang Ashabul Ashabul Uqanam, Ashabul Aql. Eh? Eh, Aklamiyun. Di antara Hizbut Tahrir di antaranya. Mereka apa menolak khabar Ahad. Menolak apa? Hadis Ahad. Nah, kita katakan kalau mereka benar menolak, nah barakallahu fi, cukup satu bantah mereka ketika puasa Ramadan atau ketika puasa. Dinukilkan itu bagaimana? Nah, kata mereka khobar diterima kalau mutawatir. Banyak orang dulu baru diterima. Jadi kalau mau nunggu buka, nunggu yang adzan banyak dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang dulu yang adzan baru buka. Nah, coba nanti kalau pas buka menghadirkan orang misalkan orang yang pemikiran seperti itu, nggak mau. Adzan satu orang langsung buka dia. Amin ya? Tunggu dulu Pak, nunggu orang banyak adan dulu baru dibuka. Ini khabarnya baru ahad, baru satu orang yang adan. Nunggu banyak orang 10 orang dulu, 9 orang baru buka, nggak mau dia. Kontradiksi. Allah mustahil. Ahlu sunnah wal jamaah menerima hadis khabar ahad dan mutawatir selama sahih. Dari nah, itu ada intinya. Selama apa? Sahih. Hada i'tiqadu ahli sunnati. Inilah keyakinan ahli sunnah. Annahum la yufarriqun bainal mutawatirah wal ahad. Disimak itu bahwasanya mereka ahlu sunnah tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misahkan antara yang mutawatir dan yang ahad. Sama menurut ahlu sunnah selama apa tadi? Selama sahih. Jadi mutawatir atau ahad sama menurut ahlu sunnah wal jamaah selama itu sahih diterima. Wal madaru ala sihhati faqat ya kan perputarannya itu eh, di atas kesahihan saja sahih atau tidak sudah. Faidah sahal hadis kalau seandainya hadis sahih sudah fa innahu yajibu i'tiqaduhu ma dalla alaih min gharsakin wala raib. Masya Allah. Kalau hadisnya sahih, maka wajib meyakininya apa yang ditunjukkan oleh dalil atau hadis tersebut tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Jadi intinya apa? Sahih. Mahfum. Mutawatir diterima atau tidak? Naam. Ahad diterima selama apa? Sahih. Itu penting sekali. Jangan sampai kita termakan sobat orang-orang aklaniyun. Nah, Allah Terputarannya pada sahihnya atau tidak. Makanya dari karangan imam yang empat itu pun dinukilkan kalau mereka hampir mirip-mirip ya. ida sahal hadis fa madhabi. madhhabi. sahal hadis fa madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itulah keyakinanku, itulah madhabku. Karena apa? Karena akidah, keyakinan harus dibangun di atas dalil yang sahih. Naam. Li'annahu kalamun man la hawa, dikarenakan itu adalah ucapan orang yang tidak berbicara muncul dari hawa nafsunya, yaitu ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis. Wa qad sanaduhu dan sungguh telah sahih sanadnya falam yabqa udrun litarkil iman bihi dan sungguh telah sahih sanadnya maka tidak tersisa lagi udrun enggak ada lagi udur enggak ada lagi apa alasan untuk meninggalkan beriman terhadapnya udrun itu alasan eh, jadi enggak ada alasan lagi untuk meninggalkan apa barakallahu fi meninggalkan hadis sahih tersebut walaupun ahad atau mutawatir intinya sahih. Intinya apa? Intinya sahih. Kalau tidak sahih enggak diperbolehkan. Itulah hal sunnah wal jamaah membangun akidahnya di atas dalil yang sahih. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri wafaqahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Lamiyah, kitab Al-Lamiyah Syekhul Islam, eh, kitab Al-Lamiyah mansubah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di akhir kitab beliau mengatakan Aklaniun yang dipimpin oleh siapa pimpinannya diantaranya Abu Hanifah rahimahullah Abu Hanifah sendiri membangun madhabnya di atas berapa hadis 120 hadis itu pun apa Gak semuanya sahih yang sahih cuma berapa kemarin yang 80 itu dhaif yang 40 sahih itu ada makanya dikenal ashabur ra'yi para pengikut apa enam akal. Eh, pengikut akal, pengikut akal. Nah, barakallahu digelar, digelar dengan aklaniyun itu pengikutnya nah barakallahu Abu Hanifah dikenal juga murji murjiatul fuqaha. Murjiah itu yang diinginkan nah barakallahu Abu Hanifah tersebut nah barakallahu Sampai-sampai para ulama mengatakan sebenarnya imam yang masyhur sesuai dengan akidah yang sahnya itu tiga. eh, Imam Ahmad, Syafi'i, Malik. Lah kenapa Imam Abu Hanifah diikutkan? Karena ada pengikutnya. Wa illa ma'rufnya di dalam kitab-kitab para ulama dikenal dengan Ashabur Ra'yi. Paham ya? Ashabur Ra'yi dikenal juga dengan nama barakallahu fiik kalau penyebutan Murji'ah masuk dalam Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Paham ya? Murji'ahnya ahli fikih. Nah, itu yang dimaksud adalah eh, pengikutnya Abu Hanifah dan juga yang semisalnya. Naam. Wallahu alam shawab itu yang bisa Anda sampaikan ada punya berikutnya pada pertemuan akan datang karena masih panjang barakallahu fik seputar adab kuburan dan juga imatan di dalam kuburan. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah.